Radioku 107,9 FM Radioku 107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Benang Merah Program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Sahabat Radio 107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali saya Alzan Fauzan ditemani dengan Ozi Fauzi tentunya dalam satu program acara Benang Merah ya. Iya. Dan sahabatku seperti biasa di Benang Merah ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang ada di tengah masyarakat kita tentang iya. hukum halal dan haram ya. Iya. Ya. Dan pada pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang apa nih Kang Ozi? Kita akan mengangkat sebuah tema yang oh. sedang lagi ngetren nih Kang Ozi. Oh, gitu ya. Biasanya anak muda anak muda itu lagi gandrung hmm. dengan yang namanya tato tato uh, semir rambut semir rambut ya iya hmm, hmm, hmm. terus sekitar itu ya iya sekitar itu uh, uh. memang uh, ada, ada sedikit kesamaran uh, Kang Ozia ya, iya. untuk masalah semir rambut terutama nih iya kalau tato mungkin agak-agak jelas ya hukumnya iya tato juga Sem anting Kang Azan ya anting juga anting, ya anting anting, nah, anting karena anting sekarang bukan cuman cewek yang pakai anting kan tapi juga banyak cowok yang pakai anting uh -uh. iya kan anting bukan cuma satu kang Ozan <laughs> antingnya kadang sampai sampai hidup. beberapa ya iya, sampai sampai, beratus ratus macam-macam iya <laughs> iya ya uh, sahabat radioku uh, mari kita simak bersama ya uh, tentang tema kita pada pagi hari ini dan persiapkan pertanyaan pertanyaan dari sahabat ke semua tentunya karena di program benang merah ini kita juga ada interaktif ya yaitu via via telepon kami di 0231 252 2549 atau via SMS ya di 081 321 461079. Ya, seperti biasanya sahabatku, sebagai salam awal dari Kang Ozan dan Kang Ozi ini hmm. pada pagi hari ini eh, ada sebuah tembang nasid dari kami dari Nabil Saad dengan Allah Allah. 107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Radioku 107,9 FM Radioku 107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Benang Merah Program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di radioku 107,9 FM Cirebon inspirasi spirit hati Radikus 107,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati kembali bersama Ozan dan Kang Ozi ya Pada pagi hari ini dan tema kita Pembahasan kita pada benang merah pada pagi hari ini Yaitu kita khususkan di Tato Tentang tato ya Kang iya. Ozi ya hmm tentang tato yang dimana anak eh, anak-anak muda zaman sekarang ya sudah memasyarakat uh, ah, ya baik ya. Uh, pria maupun wanita wanita ya kecil uh, tua dan terlebih dahulu nih Kang Ozi sebelum kita melangkah uh, masuki acara kita pada pagi hari ini, hmm. terlebih dahulu nih kita akan sapa ya Iya. Uh, sahabat-sahabat kita yang ada di Lumajang sana ya. Iya. Yang kebetulan siaran kita juga di relay oleh Radio Darul Mustafa Lumajang. Hmm. Jadi kami ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat uh, sahabat-sahabatku yang ada di Radio Darul Mustafa Radio Lumajang. Hmm. Dan bagi sahabat-sahabat yang di eh, radio Darul Mustawa juga bisa uh, berinteraktif dengan kami di sini melalui via telepon di 0231 252 2549 atau via SMS ya di 081321461079 tentunya. Eh, sahabat-sahabat radioku dan radio Darul Mustafa ya yang ada di Lumajang sana. Mari kita sama-sama dengarkan uh, ulasan ya iya. pada pagi ini tentang tema kita yaitu tentang masalah tato. Tentunya yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Buya Yahya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah Amma ba'd Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita akan berbicara Atau membicarakan tentang Satu permasalahan Yang terjadi di sebagian masyarakat kita masalah tato yang sebetulnya masalah tato ini adalah salah satu bagian daripada pembahasan besar tentang uh, ada di dalam fikih Islam itu pembahasan tentang eh, merubah uh, ciptaan Allah yang sekaligus mempercantik atau ingin merubah bentuk tubuh yeah. <clears throat> ini nanti di dalamnya macam-macam di antaranya adalah tato tato tadi dan tadi disinggung juga merubah warna rambut dan sebagainya merubah bentuk hidung merubah yeah, jadi wajah. bukan masalahnya pan-pansalan tato saja yeah. padahal yang lainnya juga banyak orang-orang yang punya duit itu pengen merubah hidungnya, ubah model bibirnya, model semuanya itu sebenarnya akan harus dibahas secara yeah. detail. Hanya barangkali mungkin yang sering kita lihat di perempatan-perempatan jalan, di terminal-terminal orang kok pada menggunakan tato belum. Nah, seperti halnya pakai anting, bagaimana hukumnya? Semuanya ada itu semuanya. Memerahkan rambut, eh, menghitamkan rambut, menyambung rambut, menyambung rambut, semuanya ada pembahasannya. Akan tapi uh, untuk lebih uh, detailnya kita akan bahas satu persatu ya. Iya. Yeah. Yang pertama adalah mungkin ini adalah masalah tato ya. Tato itu seperti apa? Kita harus tahu tato. Tato uh, yang selama ini kita dengar, tato itu dalam bahasa Arabnya al-washm. Al-washmah atau al-washm. Al-washmah itu menurut istilahnya adalah seperti ini. Menanamkan satu oh, tinta. Uh, baik tinta atau yang lainnya sesuatu yang sifatnya khariji hmm. sesuatu menanamkan benda asing yeah yang mempunyai warna ke dalam tubuh dengan cara menggoreskan uh, menggoreskan jarum atau yang semacamnya yang bisa melukai sehingga warna tersebut bisa masuk ke dalam tubuh dan di saat itulah memang terjadi pembekuan darah ya yeah. pembekuan darah sehingga setelah itu dibiarkan begitu akhirnya tinggallah warna sesuai dengan yang diinginkan mungkin ada gambar ya gambar saat ini anak-anak muda gambar macam-macam hmm. maka itu namanya uh, ah, wasmah atau tato iya. iya. jadi ada zaman mulai zaman jahiliyah ada mulai zaman dahulu sudah ada yang demikian itu iya. dan ini bagaimana hukumnya yang semacam ini nah, maka uh, ini harus bahas secara detail yang jelas uh, sebelum tanya apa permasalahannya apa sebab apa ilatnya kita tidak bicara ilat dulu sebabnya apa yang jelas kita pernah kita mendengar dari Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Sahih Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahasanya la'anallahu al-washi wal washimat wal mustawshimah al-washimata wal mustawshimah la'anallahu al-washimata wal mustawshimah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim hadis yang sangat sahih sahih dengan kalimat Al Rasulullah mengutuk ya iya. mengutuk yeah. orang yang memasang tato dan yang meminta untuk dipasang tato. Jadi yang dikutuk adalah bukan saja yang memasang dan tapi akan tapi yang yang, meminta. yang dipasang, hmm. yang meminta untuk dipasang hmm. tato ini adalah dikutuk. Dan hadis ini rupanya bukan satu riwayat saja, banyak riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan, Sayyidina Abu Imam Abu Hurairah juga Sayyidina Abu Hurairah juga meriwayatkan dan juga masih banyak ya, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan, Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan. Jadi ini buat Bukhari, Muslim dan kitab-kitab sahih yang lainnya meriwayatkan hadis tentang tato. Jadi dengan kalimat yang luar biasa dan tidak yaitu dengan kalimat la'anallahu Allah mengutuk. Mungkin wahai para pendengar yang barangkali ada di antara kita ini pernah melakukan itu semuanya, pintu maaf Allah itu sangat lebar. Yang penting jangan putus asa dulu. Yeah. Mungkin Anda dulu melakukannya belum tahu dan tidak mengerti. Maka tidak ada alasan untuk terus melakukan itu semuanya bagi orang yang punya iman kepada Allah kita waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masang tato ini jelas hukumnya adalah haram alasan haram, apapun adalah hukumnya haram memasang. Jadi udah ada ya. pada iya. zaman dahulu Bu ya. Sudah zaman dulu ada bahkan Rasulullah sendiri bersabda semacam itu karena memang ada saat itu. Jadi la'nallahu al washimat wal mustawshimata. Dalam riwayat la'nallahu al-washimat wal mustawshimat. Dan ini kelihatannya memang wanita dalam hadis ini wanita, hmm. tapi bukan untuk wanita saja. Yeah. Sebab umumnya yang membuat tato itu adalah wanita untuk menghias-hias tubuhnya yeah. biar disenangi oleh sang suami atau untuk wanita. Nah, dan kebetulan juga waktu itu ada wanita-wanita rendah itu, wanita murah itu punya ciri khas seperti itu. Memakai <laughs> tato-tato yang dipasang ya. Yeah. Iya. Wanita jalanan, wanita yang tidak tidak, berharga hmm. itu membuat yang semacam itu. Nah, datanglah syariat Nabi Muhammad mengutuk itu semuanya karena itu adalah tidak baik dan sebabnya macam-macam itu adalah karena itu adalah tradisinya akhirat orang yang jahat orang yang tidak baik kemudian caranya juga menyakiti kemudian menanamkan najis di dalam tubuhnya jadi macam sebab kalau kita kaji secara secara fikih Islami ternyata keharamannya kenapa harus dosa gede itu karena banyak hal di situ banyak keharaman dikumpulkan di dalam dalam dalam irama ya. membuat tato, membuat ya. yang namanya tato itu. Jadi tato adalah hukumnya haram mutlak ya. Hmm. Cuma nanti perlu dibahas bagaimana hukum menghilangkannya, eh? yeah. bagaimana ini. Jadi tato itu haram bukan saja yang mengenakannya tapi yang membuat juga. Makanya jika ada anak kecil ditato oleh ibunya, maka anak kecil kan tidak dosa. Tapi hmm, hmm, hmm. ibunya, ibunya yang yang dosa karena ibunya yang membuat. <laughs> Jadi yang harus dibedakan. Jadi intinya tetap jadi membuat tato harus kita bicarakan. Nanti kita akan berbicara masalah lain. Bagaimana hukum membuang tato, ya kan? Iya. Yeah. Hukum membuang tato itu seperti apa? Nah, sebab kalau tidak kita dahulukan hukum yang membuat tato, tiba-tiba kita berbicara menghukum membuang tato, nanti ada tato yang tidak harus dibuang. Dipikir kalau tato tidak harus dibuang berarti memasangnya boleh kan begitu? Yeah. Padahal tidak. Jadi yang harus kita pahami pertama adalah hukum memasang tato adalah mutlak haram dalam unsur ke dalam kesengajaan. Tapi ada tato yang tidak disengaja. Maksudnya tempelan warna tapi tidak sengaja, mungkin karena pengobatan atau sampai digambarkan orang jatuh di aspal pleset luka, tatonya aspalnya bagian warna aspal masuk ke dalam kulit warnanya hitam. Hitamnya gambar kupu-kupu tanpa disengaja misalnya. Itu ya nggak nggak nggak haram mem karena bukan sengaja dia membuatnya. Jadi kalau disengaja itu yang tidak diperkenankan haram hukumnya. Nah, sekarang ini sudah jelas ya hukum membuatnya. Jadi kalau oh, Anda seorang mukmin muslim, Anda tidak perlu membuat itu ya. dan Anda tidak perlu meminta yang demikian itu. Nah, ini adalah dan dosanya hukumannya bukan sekedar dosa kecil, tapi kalimat la'anallahu sehingga setiap dosa yang di situ ada ancaman besar dari Allah namanya dosa besar. Maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, hai pak saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang saat ini um, mempunyai tato dan sebagainya, ayo memperbanyak istighfar. Ketahuilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberi maaf kepada hambanya yang eh, senantiasa merasa menyesal atas kesalahannya. Tapi sebaliknya, yang dengan kesombongan sudah tahu ini haram masih saja melawan, ketahuilah hukuman Allah akan diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah di dunia sebelum di akhirat nanti. Baik. Ya. Nah, eh, hadis-hadis yang riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud misalnya la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat dan masih banyak hadis itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga uh, kalau masalah hadis sudah sangat jelas banyak sekali. Uh, kemudian uh, itu secara anas. Adapun secara akal adalah haram juga karena itu menyakiti ya. Yeah. Menyakiti tubuh yang hidup ya. Mm, kulit dicocoh, kulit di, disakiti tidak tanpa ada perlunya, maka itu adalah jelas haram hukumnya. Yeah. Yeah. Kemudian sisi lain adalah itu menipu ya uh, tidak punya uh, tai lalat menjadi punya tai lalat, tai lalat. itu adalah menipu tadlis menipu iya, orang iya. ya tak tahunya itu tai lalat buatan palsu maka itu adalah hukumnya haram di sisi ini juga jadi keharamannya itu menumpuk di di dalam urusan tato maka dari itu pengharamannya ini adalah pengharaman yang berat maka hukumnya adalah dosa besar baik Tadi Bu ya di eh. antaranya uh, ada yang karena menanamkan najis. Maksudnya gimana Bu ya? Karena kan uh, sesuatu yang sesuatu yang dimasukkan itu kan bertampur dengan darah. Yeah. Dan darah yeah. kan najis. Yeah. Dan dia adalah najis lalu ditempelkan di situ. Karena itu berarti menanamkan najis, iya. membawa yeah. najis. Hmm. Nah, yeah, kalau yeah. maka nanti hukumnya kalau sudah tertanam termasuk ke dalam dan yang belum masuk ke dalam akan dibedakan. Karena itu ada najis. Yeah, Jadi yeah. sesuatu yang sifatnya ajnabi, sesuatu benda asing itu kalau kayak bertemu dengan najis menjadi mutan najis akan kita tempel tempelkan di tubuh untuk kita bawa sholat dan sebagainya maka kita akan membawa najis ya ini bermasalah yeah. Iya. uh, maka uh, setelah kita tahu ini hukum bahwasanya memasang tato adalah haram dan meminta dipasangkan tato adalah hukumnya haram kita sampai di sini kita selesaikan selesai jelas yeah. Nah, hukumnya adalah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, Allah al wasimat wal mustawshimat, Allah al wasimat wal mustawshimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu saja Bukhari dan Muslim sudah cukup. Belum lagi para a'immah yang lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut. Dan ini sudah disepakati oleh ulama, tidak ada yang berbeda di dalam hal ini. Jadi sudah menjadi ijma ulama bahwasanya menasang tato hukumnya adalah haram. Ini yeah. bisa dilihat di syarahnya eh, syarah Bukhari dalam uh, Fathul Bari dan juga syarah Muslim uh, yang ditulis oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala sangat jelas dan gamblang tentang hukumnya memasang tato. tato. Baik. Kemudian jika orang sudah bertato lah ini kan kita yang kita carikan orang yang pengen tobat ya yeah. bukan hmm. orang yang mau berbuat maksiat kalau tadi hanya rambu-rambu agar tidak masuk sekarang saya punya tato nih lihat di dada saya burung garuda di bolak punggung saya kupu-kupu nih gimana <laughs> saya pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala gimana nih nah bagaimana hukumnya membuang tato nah nih membuang tato ini hukumnya wajib jika memenuhi syarat-syaratnya Membuang tato hukumnya wajib, wajib jika ya. memang terpenuhi syarat-syaratnya. Jangan setiap orang harus dibuang tatonya. Karena tujuannya adalah ya. Ya. Yeah. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kepada keasliannya karena ada kesan menipu di situ. Yeah. Untuk membersihkan najis karena hmm. ada najis di situ, ya kan? Iya. Yeah. Nah, maka nanti bisa disimpulkan. Baik, mohon maaf sebelum kita masuk ke situ, nanti ada kaidah semua perubahan yang dilakukan oleh seseorang baik tato, rambut dan sebagainya nanti ada kaidahnya. Yeah. Jika itu menipu haram, haram menipu hmm. atau merubah bentuk atau dengan sesuatu yang najis atau menjadikan seorang laki-laki jadi kayak perempuan atau sebaliknya. Ada ada enam poin kalau tidak salah. Kemudian untuk menyerupai orang kafir atau ada menimbulkan bahaya enam. Jadi mohon dicatat ya, ini adalah besok untuk untuk kita pembahasan yang akan datang bahwasanya semua ulah manusia terhadap tubuhnya sendiri itu akan menjadi haram jika salah satu dari enam ini dilanggar. Satu adalah menipu. Ah, yeah. menipu. Jadi hidungnya sih tidak mancung, jadi mancung ya kan. <laughs> Iya, iya. Kedua adalah ya sama itu berubah bentuk. Hmm. Biarpun tidak menipu tapi berubah bentuk. Iya. Yeah. Merubah bentuk, berubah ciptaan Allah. Yang ketiga adalah menggunakan sesuatu yang haram najis menempelkan najis dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah menyerupai eh, laki-laki eh, menjadi menyerupai seorang wanita ya. atau wanita menyerupai seorang laki-laki. Kemudian yang kelima adalah menyerupai orang kafir atau orang-orang fasik. Fasik, ya. Orang fasik, orang fasik. Kemudian yang keenam adalah bahaya. menghadirkan bahaya. Ini adalah kaidah dalam hal yang semacam ini yang kita ambil, kita fahami dan kita ambil dari perkataan para ulama-ulama yang kita kumpulkan semacam hmm. itu. Jadi itu kaidah. Nanti enak kenapa ini haram? Tidak usah tanya anting itu hukumnya haram bagaimana atau tidak, kan begitu. Yeah, yeah. Siapa yang pakai anting, kan begitu. Hmm, hmm, hmm. Wah, ini perempuan laki-laki yang pakai anting berarti ini pai perempuan. perempuan. Jadi iya. dia atas haram ada haram lagi, keharaman di atas keharaman. Itulah baik. Orang sudah punya tato pengen tobat menangis di depan siang kiai misalnya. Akhirnya sama kiai setrika saja. Nah <laughs> ini karena kiainya tidak nyantri barangkali ini bermasalah sejati karena hukum itu harus dijelaskan harus jelas terang-terangan tidak jangan diseksa Islam tidak menyiksa orang bayangkan di dadanya penuh dengan burung garuda gambar garuda <laughs> tak taunya suruh mencitika apa ndak pingsan nanti ah, bisa lari dari kebenaran Islam tidak menyiksa ada aturannya nah di dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama biarpun tidak dikumpulkan dalam satu tempat ya tiga oleh ulama tapi ada seperti Imam Nawawi sendiri menjelaskan dalam syarah Nawawi menghil apa wajib menghilangkan tato itu jika tidak menimbulkan bahaya yeah. di antaranya menghilangkan tato itu akan wajib jika tidak uh, uh, jika uh, tidak menjadikan mas apa bahaya satu ya yeah. menimbulkan bahaya kemudian menghilangkan tato itu menjadi wajib kata Imam Nawawi jika ya yeah. caranya itu tidak merepotkan dan makna merepotkan ini misalnya menjadikan dia itu menjadi tidak eh, uh, bisa wudhu normal, ya kan? Ya, karena ada lukanya yang parah ya. menjadi harus bertayamum, ya kan? Ya. Jadi ada hal-hal semacam itu bercacar oleh ulama disebutkan dari sana sini sehingga nanti akan kita simpulkan pada kesempatan ini uh, menghilangkan tato hukumnya wajib jika terpenuhi syarat berikut ini, kan itu? ya. Jadi oleh para ulama ini, para ulama yang menjelaskan dan taklilnya jelas sebabnya apa diambil diistimbat daripada hukum-hukum daripada eh, hadis-hadis dan dan perkataan ulama istimbat para ulama daripada sunnah Nabi dan kitabullah. Tidak hanya mereka mengatakan asal saja. Yang jelas kita tahu bahwasanya yang namanya tato hukumnya adalah haram ya. mutlak tidak bisa ditawar kecuali tato yang datang tanpa disengaja, ya. atau dipaksa oleh orang. Orang dipegang ditato oleh orang kafir ya. Yang susah yang nato kitanya tidak. Tapi kalau kita yang menyuruh kita hukumnya ha haram. Baik. Ada tato yang setelah orang punya tato gimana hukumnya membuang? Hukum membuang wajib jika telah terpenuhi lima hal berikut ini. Yeah. Satu, yeah. waktu memasangnya adalah sudah dewasa, sudah balik. Baik, kalau orang memasang tato sudah balik maka dia wajib dihilangkan. Dihilangkan. dihilangkan. Tapi ada syarat empat yang harus penuhi. Artinya apa? Jika tato itu dipasang waktu masa kecil, misalnya anak kecil ditato oleh bapaknya nggak ngerti kan, bapaknya, mm -hmm. bapaknya nggak ngerti anak kecil malah lebih nggak ngerti dia belum berakal belum balik dia punya tato setelah gede punya tato di dadanya ada gambar uh, kala cengking misalnya nah, <laughs> setelah itu bagaimana haruskah dibuang hukumnya tidak wajib dibuang karena waktu memasangnya tidak dengan mak siap ya hmm, iya. ya karena dia tidak ngerti ya kan Belum anak kecil ya. sebab kalau kita hilangkan berarti kita nyiksa dia iya, iya. anak kecil tidak berdosa waktu memasangnya Paham ya? Jelas ya? Iya. Yeah. Iya. Ini adalah taklilnya harus jelas. Jadi anak kecil waktu memasangnya dia tidak ngerti. Akankah kita seksa dengan kita klontek, kita kok kupas ya? Setrika. Baik, ha, kita kupas dan setrika pun tidak menghapus dengan sebetulnya sebagian orang itu ada iya. suruh nyetrika. Ini ada kita masuk sebuah pesantren, kenapa tanganmu seperti itu setrika oleh kiai saya? Kenapa? <laughs> saya punya tato. Oh, kiainya ngantuk tuh pasti. Hukum tidak begitu nyeksa orang haram hukumnya. Yang pertama adalah dewasa ya. Hmm. Jadi yeah. maka hmm. anak kecil tidak wajib dihilangkan. Yeah. Ya. Hmm. baik. Yang kedua adalah memasangnya dalam keadaan dia ngerti hukumnya. Memasangnya dalam keadaan dia ngerti hukum. Hukumnya. Kalau orang bodoh tidak ngerti hukumnya, dia ikut-ikutan lalu pasang tato, uh -uh. maka dia tidak ngerti namanya tidak ngerti, ya kan? Yeah. Dan ini adalah bukan hukum seperti sholat yang minat dini bidoruroti semua orang yeah. harus tahu. Yeah. Ini barangkali orang tidak ngerti kan. Awal ini mungkin saja Orang awam bisa tidak ngerti hukumnya tato. Barangkali yang mendengar radio saat ini pun baru sekarang dengar haram kan? Iya. Nah, jadi ada sebagian begitu. Jadi karena hal ini bukan sesuatu yang umum terjadi, bukan seperti orang meninggalkan sholat seperti maka dimaklumi Orang ini tidak tahunya itu maklum. Maka jika ada orang memasang tato dalam keadaan dia itu bodoh, belum ngerti hukumnya, kok tiba-tiba sadar dengar pengajian radio hari ini, astagfirullahaladzim, saya terlanjur punya tato bagaimana? Jawabnya apa? Tidak wajib dihilangkan. Iya. Jelas ya? Iya. Yang kedua adalah wajib dihilangkan kalau memang dia mengerti di saat memasangnya. Jadi memang melanggar. Aku tahu ini haram, biarin. Ah, <laughs> maka wajib iya. dihilangkan. Iya. Yang ketiga adalah uh, tato itu belum tertutup dengan kulit. Jadi kalau belum tertutup dengan kulit itu ada unsur najis yang nampak keluar. Yeah. Karena ada unsur najis yang nampak keluar, maka tidak sah sholatnya nanti. Berarti atau sesuatu yang keluar nyambung dengan najis, darah beku tadi Iya. maka sholatnya tidak sah. Selagi masih ada yang terbuka dari bagian tato tersebut nyambung iya. keluar, ya. maka saat itu wajib dihilangkan. Tapi kalau sudah tatonya tertutup, ya kan? ya. Tatonya tertutup, Berarti kalau sudah tertutup seperti digambarkan dalam fikih, kalau ada orang ketusuk duri, durinya masuk ke dalam daging, ya iya, kan? Iya, Maka itu sudah tidak apa-apa, tidak berbahaya terhadap sholatnya kan? Jadi, Tapi kalau separuh ya. da, separuh kepala durinya tampak di luar, berarti duri di luar itu nyambung kepada najis, najis yang ada di iya, dalam, maka iya. hukum sholatnya tidak sah. Maka karena tato sudah tertanam di dalam, maka saat itu tidak wajib dihilangkan. permanen ya? ya? Permanen. Sudah masuk ke dalam iya. ya, maka tidak wajib dihilangkan. Sebab apa? Kalau kita harus menghilangkan dia, ini akan melakukan sesuatu yang baru lagi. Iya, iya. Karena menggores ini akan menghadirkan najis juga ya, Hah? Iya, iya. Men menyakiti dan masih banyak. Maka kalau memang sudah tertanam di dalam, maka tidak wajib dihilangkan. Berapa yang berapa itu? Yang ketiga. ketiga yang keempat adalah jika kita menghilangkan tato tersebut tidak menjadikan seseorang itu huh? bertayamum di dalam melakukan mandi besar atau berwudu. Artinya, seandainya prosesnya pembuangan tato itu tidak dilakukan, ah, jika ah, artinya apa? Jika proses pembuangan tato itu tidak menjadikan orang yang menghilangkan tato itu mempunyai luka gara-gara dihilangkan tatonya lalu luka kemudian luka itu harus ditambal ya. sehingga setelah ditambal wudhu nggak sempurna kan? Iya. Sebab kalau wudhu ya. itu ada tambalannya kan air nggak bisa masuk ke situ. Ya. Berarti harus ber tayamum. tayamum. Maka kalau seandainya luka yang dikupas itu tadi menjadikan orang itu repot wudhu, nggak ya. bisa wudhu secara benar, maka tato itu tidak usah dihilangkan. Yang keberapa itu? Yang keempat. Yang keempat. Yang kelima, jika tato yang sudah dibuat itu nggak ada manfaatnya. Duh, apakah ada tato yang ada manfaatnya? ya bisa saja orang membuat satu tato ya dulu adalah dalam keadaan ngerti tak taunya apa setelah dibuat itu ada manfaatnya untuk mungkin ya mungkin kesehatan ya mungkin atau ya mohon maaf ya sampai kita pernah bertanya kepada guru kami waktu itu Al Habib Salim Asyatiri apakah manfaatnya tato tato kok ada manfaatnya ya subhanallah Allah alam yang jelas para fuqaha itu sesuatu yang ditanamkan dalam keadaan haram pun dia sudah jadi dan ada manfaatnya <laughs> maka tidak perlu dihilangkan lagi karena ada manfaatnya iya. jadi ada manfaatnya mungkin seorang suami setelah melihat waktu menikah dahulu ya iya. memang perempuan ini menipu kan perempuan ini menipu dengan memasang tato di mana ya iya. sehingga akan menjadi lebih indah bagian tertentu ya. Yeah. Tak taunya laki-laki tertarik karena itu sehingga dinikahi. Setelah nikah tak taunya tato mau dihilangkan ya nggak usah karena apa suaminya telanjur seneng, seneng dengan iya. dengan tato, tato iya, itu iya. maka dimaafkan dalam hal itu tidak usah dihilangkan iya. dan tinggal mohon kepada ampun kepada Allah saja jadi lima hal harus diperhatikan iya. lah kalau lima hal terpenuhi maka wajib iya, dihilangkan Yeah, Misalnya memasangnya dalam keadaan dewasa, yeah. kemudian dia ngerti hukumnya. Mm Kalau dihilangkan pun tidak ada masalah, nggak akan menjadikan dia bertayamum, iya, nggak yeah. ada manfaatnya ya. Mm maka di saat seperti itu wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan tato tersebut. Ya. Selagi salah satu dari lima ini tidak terpenuhi, maka tato tidak usah dihilangkan. Ada orang bertanya, saya kan malu mau tobat nanti kan saya pengen jadi ustad. Masa di lengan saya ada gambar naganya bagaimana? <laughs> harus dihilangkan dong. Kata ustad saya harus dihilangkan tidak harus dihilangkan dihilangkan kecuali memenuhi lima syarat tersebut. Iya, iya. Kalau sudah tertanam di dalam, kemudian repot dipukupasnya, pasnya, nggak usah dihilangkan. Tapi saya malu nanti mau ceramah kelihatan tangan saya keadaan naganya. Oh, ini tambah bagus dong. Preman saja bisa tobat jadi ustad masa santri mondok tujuh tahun gak bisa jadi ustad. Nah, ini pendidikan bagi para santri itu. Jangan sampai santri yang mondok tujuh tahun pulang langsung ke pasar lagi, ke sawah lagi. Ini ya, kalah dengan preman. Preman tiga tahun saja bisa jadi ustad Biar jadi contoh, gak apa-apa. Biar tangannya ber penuh dengan naga, tulisan ah, apa, gak apa-apa. Ini apa? Preman tobat nih, ah, nggak apa-apa. Jadi mohon hukum itu harus dijelaskan seperti ini. yeah. Tidak hanya dikit-dikit langsung, wah disetrika, haram hukumnya. Hei, nyiksa orang. Jadi preman mau tobat bingung tuh. <laughs> Aduh, saya preman, ndak ada yang berani nyentuh tangan saya. Eh mau setelika sama Ustad krempeng tuh kan. Nah, jadi nggak enak kan. Bisa lari dari kebenaran dan lagi lari dari daripada kebaikan. Maka dari itu, ini penjelasan hal-hal semacam ini harus dijelaskan dengan gamblang, tidak boleh setengah-setengah ya. Iya. Ini adalah rinciannya masalah masalah tato itu. Nah, ini Bagaimana saja dengan adat bu ya Hah? ada adat biasanya di adat sebagian Arab itu mentato dagunya tidak ada adat ya. tidak iya. ada hubungan adat itu baru dianggap kalau memang tidak bertentangan hmm. dengan syariat hmm al adah muhakkamah itu adat akan dianggap itu kapan adat itu tidak bertentangan dengan syariat sudah jelaskan syariat adalah iya. haram ini tradisi orang Arab bukan Arab Jawa bukan Jawa sama karena ini adalah tatu hukumnya adalah haram memang kita kayaknya seperti kalau kita naik haji itu ada sebagian orang dari Persia atau mana ya yeah, yeah. itu selalu itu itu Mantatu, sudah iya. jelas ini hadis Nabi saw mau diapakan lagi nah, yeah tidak bisa. Tidak bisa ditawar, ah. Bu ya. <laughs> Tidak bisa ditawar hal ini. Jadi iya. bisa kecuali ada orang punya luka dikasih obat, ternyata obat itu menjadikan itu hitam, tapi tambah menarik saat itu. Ah, maka ya. itu adalah nggak apa-apa karena waktu menanam tato itu adalah dengan tidak sengaja. Baik. dulu Bu ya pernah baca bahwasanya tato dulu kan memang dijadikan tanda untuk gampangannya penjahat hmm. yang keluar dari penjara atau apa itu bagaimana hukumnya Bu ya? ya tidak diperkenankan tetap untuk ya. karena orang itu tidak boleh dicap sebagai penjahat terus ya ya karena kita intinya sebetulnya penjara di dalam Islam itu bukan untuk mencap orang sebagai penjahat terus jadi bagaimana keluar dari penjara dia menjadi orang soleh dan ya. jadi penjara di dalam Islam itu dapat <clears throat> pejangan pendidikan kalau kasusnya pencurian nanti diberi diberi pekerjaan ya itu seperti itu pendidikan di dalam penjahat kejahatan dalam Islam ya maka dari itu seharusnya ya kalau penjahat penjahat di jadi kalau penjahat itu jangan sampai keluar dari penjara itu langsung berjahat derajat lagi misalnya penjahat keluar dari penjara rumahnya jauh keluar dari penjara nggak dikasih pesangon ya <laughs> Hah? setelah di penjara berapa tahun ya keluar tanpa pesangon nggak punya duit mau pulang bagaimana caranya nyuri lagi. Jadi memang harus memang harus ditangani dengan benar yang demikian iya. ini kejahatan-kejahatan itu jangan sampai dibiarkan begitu saja tapi lebih penting adalah pendidikan rohaniahnya. Tadi nggak ada, biarpun dengan tato dan sebagainya tidak ada. Iya. Itu adalah hukumnya haram. Ada cara lain untuk menandai orang itu berbuat berbuat jahat penjahat. Baik, sahabat radioku dan sahabat uh, radio apa tadi? Lumajang ya, ya Mustafa. yang Darul, Mustafa ya yang ada di Lumajang. Jadi persiapkan uh, pertanyaan sahabat-sahabat semua ya, tentunya uh, seputar tema kita pada pagi hari ini. Iya. Dan juga Kang Ozan, ya? bukan cuma di Lumajang. Oh iya, buat cuma di Lumajang ya. Ada juga oh, iya. <laughs> teman-teman radioku juga uh yang di Wadi, Wadi FM, FM Bogor ya, dan juga Aliki ya Bogor ya. Yang juga uh, mendengarkan streaming kita pada pagi hari ini dan Anda bisa ikut bergabung dengan kami di sini untuk uh, in, berinteraktif ya di 0231 252 2549 untuk via telepon dan juga via SMS di 081 081321461079 tentunya. Dan baik sahabat sahabat semua, hmm. kita akan break dulu sejenak dan kita dengarkan sebuah tembang nasid sebelum uh, kita masuk ke sesi yang berikutnya. Jadi. غرامي يا نور الوجوه يا محمد طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن طالما أشكو Sembilan FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Benang Merah Program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radio Ku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. sahabat-sahabat yang saat ini sedang stay tune di radioku tentunya baik yang mendengarkan via langsung ataupun via radio streaming kami di www.radioku.com atau via www.buyayahe.org nah, Selamat pagi dan salam sejahtera dari kami semua yeah. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung dengan kami di sini dan bertanya Baik yang ada di Cirebon maupun yang ada di wilayah lainnya uh, uh, kami himbau bahwasanya di saat uh, kami sedang jeda atau sedang masuk insert nasid untuk tidak masuk iya. telepon ya, uh, iya. karena tidak akan kami angkat. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada teleponnya masuk, kita iya. angkat saja. Oh, masya Allah sudah terputus ternyata. Baik, sahabat, hmm, ya sudah masuk lagi, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum. Halo, Halo. assalamualaikum. Ya ternyata terputus sahabatku. Hmm. Baik, kita akan bacakan saja nih Kang nah, Ozi ya. Iya. Ah, eh, pertanyaan-pertanyaan via SMS iya. Kan katanya uh, sudah banyak ini yang sudah masuk. Uh, dan oh, masya Allah sudah ada yang masuk lagi. Baik, kami angkat saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahmad Romli. Oh, di Lumajang. Di Lumajang. Iya. Mangga silakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mau tanya ini kalau misalkan hilangkan andeng-andeng itu gimana hukumnya? Atau tai lalat? Gitu? tai lalat ya. iya betul. Baik, Mas. Itu aja. Baik, ya, ada lagi. Dari kami. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Ahmad Ramli ya yang iya. ada di Lumajang sana yang bertanya mangga silakan Bu ya mungkin langsung dijawab. Terima kasih dari saudara kita Ustaz saudara Ahmad. Romli Ahmad, Ahmad Romli, saudara ya. Ahmad Romli yang dari Lumajang. Uh, eh, kita masalah baik kita angkat dulu ya. Ah, baik, ah, terima Satu lagi. Ah. Oh, masya Allah. Baik, baik. untuk penelpon ditahan dulu karena kami akan jawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik ya, masalah menghilangkan andeng-andeng atau tai lalat itu nanti ada pembahasan selanjutnya memang ada, yaitu pembahasan merubah sesuatu ciptaan Allah itu uh. baru diperkenankan jika ada sebab-sebab di antaranya untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Misalnya andeng-andeng itu bakal membesar, hmm. kemudian akan mengganggu andeng-andeng misalnya mohon maaf ada sebagian andeng-andeng di pelupuk mata ya. Hmm. Semakin hidup lagi semakin besar ya. Hmm. Maka boleh dioperasi untuk dihilangkan. Tapi andeng-andeng yang tidak mengganggu uh, maka hukumnya itu adalah haram, haram. jika dihilangkan. Jadi jika andeng-andeng atau atai lalat itu mengganggu ya, mengganggu di sini adalah mengganggu ya kesehatan ya. Iya. Kadang-kadang mohon maaf ada andeng-andeng yang hidup iya, iya, ya, ada yeah, lalat yeah, yang hidup ya. Yang maka yang demikian itu adalah uh, boleh dihilangkan untuk tujuan agar kita itu nyaman, tidak mengganggu karena andeng-andeng jika dibiarkan akan menjadikan bermasalah di salah satu anggota tubuh kita, mungkin mata kita atau yang lainnya. Jika ada maksud yang semacam itu maka hukumnya boleh. Jika andeng-andengnya tidak bermasalah hukumnya adalah haram karena itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Baik, kita ya, kita angkat lagi ada satu telepon lagi masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, ternyata terputus. Baik untuk sahabat yang pengen menelpon ya, uh, nanti diharapkan volume radionya untuk dikecilkan. Iya. Ah, karena akan ya, terjadi feedback ya. ya. Baik kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya. Ya, dengan siapa di mana bapak? Dengan Pak Sugeng di Tegang Pak Sugeng Pak Sugeng di Tegal Mas Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Nanti Pak Sugeng di Tegal Mas ini Pak oh, Iya baik Mas malam malam Pak Di Tegal Mas Iya iya iya, iya silakan Radionya dikecilin sedikit Pak ya oh, Tanya Aduh Boya Oke silakan, ya. silakan, silakan. Ini, Mbak, ya, masalah satu ini. Iya, iya, mangga. silakan iya, iya. silakan ya, Pak karena menurut keterangan minggu yang lalu hmm. ya menurut keterangan minggu yang lalu ya hmm. Hmm. satu itu katanya habis tidak apa-apa kalau memang apa kalau digosok itu sakit sedangkan hmm. anak saya ini sudah berdatu karena hmm. ikut-ikutan tidak, tidak mengerti masalah hukumnya kalau lato itu haram. Iya. Yeah. Hmm. Terus bagaimana masalah tentang laknatullah? karena anak saya itu bertaktu karena ikut-ikutan dan tidak mengerti masalah hukum kalau itu haram. Sekian saja untuk Buya. Yes. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ada Pak Sugeng. Sugeng ya yang ada di Lumajang. Baik, uh, berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya hmm. yang dari Lumajang tadi, sebelumnya masalah tai lalat. Nanti Bang ada pembahasan secara spesial uh, masalah hakikat merubah iya, iya. Eh, ciptaan Allah itu seperti apa yang diharamkan karena itu adalah cabang ya. Iya. Tapi tadi jawaban globalnya seperti itu. Mohon rinciannya adalah nanti. Iya. Ada sebagian talalat yang wajib dihilangkan, ada iya. sebagian iya. talalat yang har haram dihilangkan, ada sebagian talalat yang terserah mau dihilangkan tidak. Nanti ada hukumnya adalah iya. berkenaan dengan kebutuhan untuk menghilangkannya. Tapi pada dasarnya merubah bentuk ciptaan itu adalah haram, haram. Iya. itu kaidahnya. Hmm. nanti insya Allah dibahas lebih detail lagi. Tapi iya. itu gambaran singkat ya, itu seperti itu. Tapi kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah Eh, barangkali yang bertanya ini tadi mungkin terlambat mengikutinya terlambat ya. Mengikuti, ya. Nah, eh, karena sudah dijelaskan tato itu adalah hukumnya haram. Eh, ya. Iya. tidak ada bukan ustadz manapun tetap mengatakan tarunam washmah itu adalah hukumnya haram. Membuat haram, iya. tato adalah hukumnya haram. Iya. haram itu karena hadis Nabi Allah al al hanya permasalahannya ada orang yang memasang tato ini di saat dia tidak ngerti, di saat dia masih kecil berbeda-beda. Kalau orang nggak ngerti ya tidak haram karena tidak punya ilmu kan. Ya. Sebab yang masa namanya tato tidak semua orang tahu hukumnya. Yeah. Jadi santri pun kadang tidak ngerti, apalagi yeah. orang awam. Jadi kalau ada orang memasang tato bagaimana hukumnya? Ya karena dia tidak tahu waktu memasangnya, maka hukum memas hukum tato itu adalah menghilangkannya adalah tidak, tidak wajib yeah. karena apa? Waktu memasangnya tidak tahu. Yeah. Jadi Bapak sudah barangkali nanti Bapak ada di mana bisa minta direkodkan kalau ada di Lumajang atau mungkin di Banjar atau di Balikpapan, minta ya. diulang kembali rekod yang Mbak tadi dengan lima tadi ya. Yeah. Yang pertama adalah tato wajib dihilangkan jika Ah, ya, ah, sudah. apa memasang sudah ah, balik ya, yang memasangnya sudah balik hmm. kedua memasangnya dalam keadaan ngerti Mengerti hukumnya. hukum. Ya, kemudian waktu belum tertutup belum kulit. tertutup dengan kulit waktu menghilangkannya tidak menjadikan dia bertayamum yang, yang kelima, adalah nggak ada manfaatnya hmm. kalau itu sudah terpenuhi lima syarat maka wajib dihilangkan kalau tidak pak misalnya waktu membukanya sakit harus dilukai dengan operasi-operasi yang menjadikan dia tidak bisa berwuduk secara normal iya. nggak yeah. usah dihilangkan lalu sampai tobat sudahlah tobat saja istighfar kepada Allah yeah selesai. Apalagi waktu masangnya tidak tahu pak, namanya orang tidak tahu tidak dosa. Laknat itu akan diberikan oleh Allah untuk yang yang mengerti, memaksa hmm. sudah tahu dengar radio begini masih saya saya akan langgar. Aha, hmm. itu orang yang terkutuk. Tapi yeah. orang yang tidak tahu Allah memaafkan. Ya. Pengampunan yeah. Allah maha luas. Nah, yeah. Ya. barangkali ada para asatid ya yang ngerti dari mana sumber ini semuanya. Sebetulnya ada satu kitab yang sangat sangat yang sangat masyhur ya. Ada satu kitab mungkin berceceran di semua kitab khususnya fikih Syafi'i ada. Kami himbau untuk melihat di kitab namanya Bushrol Garim. Nah, ada iya. Bushrol Karim Busrul Karim itu adalah syarah Muqaddimah yang kitab Ahmad kecil ya. Masyarakat. Tapi Masya Allah gitu. Di situ dikumpulkan masalah lima hal ini. Hmm. Jadi ini ini salah satu kitab yang menyebut barangkali khususnya Lumajang yeah. karena bahasa banyak dari saudara sahabat-sahabat kami yang ada di Lumajang sana para ustadz-ustadz yang biasa dengan kitab Busrul Karim. Yeah. Iya. Beliau pasti tahu, yakin kami yeah. tahu. Hanya yeah. barangkali para tulabul ilim, para santri hmm. lupa ini ada kitab Busrul Karim adalah masalah najis itu ada bab wasmah itu tato disebutkan dalam lima ini. Dan ini dikumpulkan dari perkataan ulama yang banyak. Iya, bukan yeah, itu Imam Syekh Al-Baishan itu ngarang bukan bukan itu berdasarkan pengetahuan yang beliau ketahui dari ilmunya para ulama wallahu a'lam bisawab Baik, uh, Kang Ozi, kelihatannya kita untuk uh, telepon kita hentikan dulu ya, iya. karena memang uh, banyak sekali SMS yang masuk ini, iya. uh, dan kita harus bacakan. Uh, mungkin pertanyaan yang pertama ini, Bu ya, dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Waru katanya Bu ya. Mau tanya sama Bu ya. Dulu saya kerja di toko mainan dan di toko tersebut melayani jasa tato. Mm. Saya yang saya ingin tanyakan apakah upah yang saya terima itu haram? Karena yeah. upah yang saya terima juga dari hasil jasa tato. Apakah makanan yang saya makan juga haram? Karena dibeli dari uang haram. Lalu bagaimana dengan sholat saya Buya katanya. Mm -hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang bekerja di satu tempat, di tempat itu ada pekerjaan yang halal dan di situ ada pekerjaan yang haram maka selagi Anda mengerjakan yang halal, maka pekerjaan Anda adalah benar. Kemudian gaji yang Anda peroleh selagi tidak tertentu dari barang yang haram, masih ada maka yang, masih ada, ada mungkin ya. kepada yang halal, ah, maka haji gaji, gaji Anda adalah ya. gaji halal. Paling rendahnya turun kepada bab syubhat. ya, Itu ya. tidak beda dengan jika ada orang memberikan hadiah kepada kita, dia adalah orang renten. Suka menganakkan uang tapi di sisi lain dia juga punya toko. Iya. Kalau dia memberikan hadiah kepada kita, selagi dia tidak ngomong pasalnya ini hasil rampokan saya, hasil curian saya, selagi tidak ngomong begitu, boleh, maka itu iya. boleh kita terima dan boleh kita tolak. Ya, Iya, iya. babnya syubhat saja. Jadi adalah tidak sampai derajat haram, tapi sebaik-baik orang kalau mau bekerja adalah di tempat yang benar-benar bersih. Hmm. Tanpa ada itu semuanya. Sebab kalau anda di tempat seperti itu, anda punya kewajiban apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, mengingatkan. Nah, anda mengingatkan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik sampai orang itu eh, bisa meninggalkan pekerjaan tato, iya, haram tato, tersebut. Ya. Nah, kalau Anda tidak bisa, maka Anda bisa Anda setiap hari menyaksikan tanpa Anda buat perubahan, Anda tidak punya cemburu, bisa hilang hati Anda, kecemburuan Anda, bisa saja suatu ketika Anda akan melakukan karena Anda terpengaruh. Baik, adapun masalah gaji yang Anda peroleh adalah bukan gaji yang haram asalkan tidak dikatakan ini adalah dari tato. gaji tato. Iya. Ini tidak selagi tidak seperti itu adalah apakah gaji Anda bukan haram. Tapi kalau yang haram hati-hati. Kalau haram itu eh, menjadikan apa pekerjaan Anda adalah eh, menjadikan akan dimakan oleh daging Anda, eh, tubuh Anda akan menjadi daging dan ketahuilah tuh daging yang tumbuh dengan haram itu neraka lebih bagus baginya. Yeah. Itu adalah tidak benar. Kemudian hmm. masalah sholat, sholat itu adalah sah. Jangan tidak diterimanya ini yang bermasalah. Hmm. Kalau masalah sholat sah syarat sahnya sholat yeah. itu ya. kan syarat dohir ya. Dan berwudu, menghadap kiblat, nutup aurat semuanya itu selesai syarat sah dohir. Hmm. Akan tapi untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang harus dengan sesuatu yang halal. Yeah, tapi ya. jika gaji yang anda terima tadi tidak sampai derajat haram, maka sholat anda insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berkeinginanlah anda untuk untuk meninggalkan pekerjaan yang masih meragukan Anda wallahu a'lam bisawab. Iya. Ya, baik uh, sahabat yang tadi bertanya ya. Iya. Semoga bisa diterpuaskan dengan jawabannya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi Bu ya, cuma uh, ini di luar tema ya. Iya. Dan kita akan bacakan saja. Ah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zahra Lumajang Jawa Timur Bu ya. Oh. Bu ya, orang yang hamil di luar nikah dinikahi dalam jangka waktu 6 bulan lebih melahirkan katanya nasabnya nyambung jika wanita nanti siapa yang walinya hmm. apakah jadi dapat warisan bapaknya yang sekarang syukran hmm. Ya, subhanallah ini adalah uh, pembahasan mohon maaf barangkali masih ada waktu insyaallah ya iya, masih ada karena ya. kalau berbicara dengan ini kita harus sedikit panjang karena ini adalah masalah pelik yang uh, sebagian uh, sebagian orang mem memberikan uh, berita memberikan uh, hukum Hmm, kurang kurang lengkap sehingga bisa menjerumuskan ya. Atau mungkin nanti diangkat uh, dalam satu tema. Uh, bisa ya. nanti tema hmm. dan memang ini pernah kita angkat sudah. Iya. Sudah. Uh, pernah kita angkat pada pertemuan yang lalu masalah ini, masalah hamil luar nikah ya. Iya. Nah, jadi begini. Uh, subhanallah ya. Pertama kalau kita mendengar hamil luar nikah artinya kan ada perzinaan di situ ya. Jadi apa yang harus kita hadirkan di saat kita mendengar saudara kita melakukan zina? Yang harus kita hadirkan adalah rasa ternyuh rasa menyesal biarpun yang melakukan bukan kita rasa kecemburuan di hati kita hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam menggunjing orang berzina sebab orang berzina adalah dosa gede dan menggunjing orang berzina lebih gede daripada zina itu sendiri merasa sok suci kita merasa sok bagus sok baik sehingga kalau ada orang berzina kita jadikan bahan kuncingan oh, tidak. Nah, iya. ah, maka ini yang harus kita hadirkan karena ma ma maka dari itu kita selalu berdoa ya Allah jauhkan saya dari mendengar cerita orang berzina. Takut saya menjadikan ngomongin orang berzina. <laughs> Baik. Jadi kalau ada orang mendengar ada seorang alim besar dari ahli bait Nabi Muhammad SAW Imam Muhammad Al-Bakir suatu ketika mendengar orang ma melakukan berzina tiba-tiba mukanya pucat dan menangis padahal dia tidak kenal orang itu lalu ditanya imam ditanya imam kenapa engkau menangis ia menjawab, karena itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita hadirkan. Maka hati-hati kalau kita berbicara tentang masalah ini harus kita angkat wibawanya majlis, harus kita buat suasana yang sendu, ternyuh. Jangan sampai kita membicarakan perzinaan seseorang dengan tawa-tawa dan sebagainya. Terima kasih Arta pertanyaan yang disampaikan ini sebagai uh, sebab untuk kami membicarakannya dengan yeah. cara semacam ini. Baik, jadi harus kita hati-hati menjaga yang demikian itu. Kemudian masalah orang hamil di luar nikah, ini mohon maaf barangkali perlu dicatat, ini takut salah fahamnya. Akan tetapi ini ada rekamannya, uh, ah, insya Allah. Orang yang hamil di luar nikah, subhanallah, itu adalah zina yang busuk hina. Semoga Allah mengampuni jika ada dari kaum muslimin dan muslimat terjerumus dalam kehinaan ini dan Allah memberikan kesadaran dan semoga Allah menutup aib mereka. Amin. Nah, jika ada wanita hamil di luar nikah, apa yang harus dilakukannya? Ketahuilah, ini adalah termasuk bentuk pelanggaran ada sebagian orang tua yang salah mendidik anak. Jadi ingat, kita ada punya silsilah mendidik anak yang sudah dihadirkan di salah satu stasiun televisi. Mendidik anak itu mulai dari anak sebelum lahir sampai anak lahir sampai di saat anak melanggar dewasa, itu ada. Anak dewasa dan di saat melanggar pun ada. Ada sebagian orang menemukan anaknya melanggar, mohon maaf, hamil di luar nikah. Ternyata di saat memberikan solusi kepada anak tersebut salah. Misalnya anak diusir. Setelah diusir siapa yang menangkap nanti? Yang menzinai, tambah jadi pezina dong atau tiba-tiba malah dikejar orang yang menzinai kau yang berbuat kau yang bertanggung jawab sementara yang menzinai adalah bukan orang ahli iman tidak ngerti agama pemabuk barangkali berzina barangkali anak kita akan kita jerubuskan dinikahkan dengan berzina ini adalah orang tua yang salah jadi dalam menyelesaikan masalah itu ada. Kalau ada seorang anak terjerumus dalam zina, orang tua harus cerdas. Jangan sampai anak yang sudah jatuh ini ketiba tangga. Kalau sudah menghamil dihamili oleh seorang, dilihat orang ini baik atau tidak baik. Jangan langsung bergegas untuk dinikahkan dengan orang tersebut. Ini juga salah. Kemudian di sisi lain dengan cara disebar Padahal pendidikan yang lain yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang tersebut dalam zina adalah bagaimana menutup dengan cara yang benar. Bukan asal menutup, dikejar orang yang menzinainya, bukan. Tapi ditutup dengan cara yang baik. Baik, ini harus harus kita hadirkan dalam mukaddimah jawaban ini supaya orang tidak salah. Dan ini adalah memang banyak kejadian naudzubillah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Maka ini adalah tugas berat para ustadz ini. Ustadz harus harus telaten. Ustadz bisa berceramah dua jam. Kadang-kadang menceramai orang yang terjerumus dalam zina tiga jam belum beres memang harus tabah. Yeah. Kalau berceramah seribuan orang ada pahala, tapi meluluhkan hati orang yang melakukan zina lebih gede pahalanya. Tolong wahai para ustadz perhatikan orang-orang yang terjerumus dalam zina, tolong mereka. Jangan sampai mereka menjadi orang putus asa menjadi pezina sepanjang hidupnya. Nah, setelah itu anggap saja setelah itu dinikahkan. Ada seorang wanita hamil di luar nikah lalu menikah. Jika yang menikahi ini adalah orang yang menghamilinya, dengan kriteria misalnya dia orang baik yang terjerumus lalu dinikahkan dengan orang laki yang menghamilinya maka di dalam hukum fikihnya ini ada dua pendapat menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal wanita yang lagi hamil tidak bisa dinikahkan kita pinggirkan pendapat Imam Ahmad ini pendapatnya orang alim besar tetapi lihat kita madhab syafi'i Ah, dan apalagi didukung oleh matabnya Imam Malik dan matabnya Imam Abu Hanifah hmm. radhiyallahu anhu. Di dalam madhab Imam Syafi'i, orang hamil selagi tidak ada suaminya, hamil di luar nikah itu tidak dianggap ya, yeah. tidak ada iddah. Maka biarpun dalam keadaan hamil sah jika dinikahkan. Hmm. Jadi orang hamil di luar nikah kalau mau dinikahkan adalah sah. Baik. Jadi artinya menurut madhab Imam Syafi'i pernikahannya adalah sah. Baik. Setelah kita katakan sah, dengan siapa dia menikah? Satu, yang menikahi adalah orang yang menghamilinya. Jika yang menikahi orang yang menghamilinya, permasalahannya lebih sedikit. Jika yang menikahi orang menghamilinya dengan syarat ya para para orang tua jika menemukan anaknya zina jangan langsung dinikahkan dengan yang menghamili padahal dia adalah pemabuk, dia pencuri, dia paman pezina. Kalau memang kita lihat dia adalah wanita ah, laki-laki baik kepleset saja tidak apa-apa dinikahkan ya. ya. Nah, akan tapi harus dididik bagaimana untuk aurat, menutup aib dan sebagainya. Jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, maka tinggal dilihat dalam melihat kandungan yang ada di perut sang istri itu berapa bulan sang suami itu merawat kandungannya mulai dari menikah lalu menggaulinya kemudian berapa bulan ya wanita ini dirawat oleh sang suami perutnya ini sampai lahiran jika ya, sampai, kelahiran ya. jika dari pernikahannya sampai kelahiran itu enam bulan lebih misalnya baru hamil sebulan lalu Langsung. dinikahi ya. ternyata sang suami ini sempat eh, merawat perutnya sang istri. Makna merawat itu mohon maaf bukan hanya sekedar merawat, artinya ya suami istri selayaknya ya. ya, ya. Lebih dari berapa? enam bulan maka bayi yang terlahir itu nasabnya nyambung kepada suami ibu yang melahirkan sang anak. Jadi yang menikahi tadi benar-benar bisa menjadi bapak, bapak. secara syar'i ya, iya. bapak nasabnya. Nah, ini dan keadaan berhak mendapatkan waris dan berhak mewarisi dan diwarisi dan menjadi mahram untuk anak-anak yang lainnya sama ah ya itu nah ini adalah seperti memang anaknya begitu akan tetapi biarpun itu dari air maninya jika ternyata belum sampai enam bulan sudah terlahir itu sang bayi maka menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu maka nasabnya tidak sambung misalnya baru dua bulan lahir iya, maka iya. ketahuilah nasabnya tidak sambung. Iya, iya. Karena nasabnya tidak sambung, bapaknya itu adalah menjadi bapak tiri. Ya kan? Tidak, uh. tidak. Memang bapak tiri tidak boleh menikahi anak iya. tersebut. Namanya bapak tiri seperti bapak tiri, suami daripada ibunya. Iya. Maka dia tetap mahram dengan anak itu. Kalau seandainya dia perempuan, bapak tiri itu adalah seperti bapaknya, tapi bukan bapak nasab. Iya. Seandainya anaknya nanti itu perempuan kok gede, bapak ini tidak boleh menikahkan karena bukan wali. Nah, akan tetapi tugas seorang bapak semacam ini tetap menutup aib. Iya. Jangan sampai digembar-gemborkan tuh bukan anakku, bukan anakku. Memang secara nasab bukan anakmu. Akan tetapi harus ditutup dikemas seperti apa caranya sampai iya. nanti di saat dewasa diberi pemahaman tanpa tahu bahwasanya ibunya melakukan zina. Nah, memang bukan nasab dan harus dan harus jujur. Nah, mungkin suatu ketika di saat ingin menikahkan sang anak perempuan ini, takut ketahuan kalau mereka melakukan zina, bisa dengan cara anda orang tua datang kepada kiai, kiai saya serahkan, saya serahkan pernikahan anak saya kepada kiai. Kemudian dikemas dengan tahkim sang anak perempuan itu dengan calon laki-lakinya menyerahkan kepada sang kiai dengan istilah muhakam tahkim. Ya. Mungkin sang calon mempelai anak yang perempuan tadi dengan calon laki-lakinya berdatang kepada kiai, kiai aku serahkan pernikahanku kepadamu dan oleh kiai diterima maka kiainya namanya muhakam tanpa harus orang tahu kalau dia ini bukan bapaknya. Ya, ini ya. dikemas ini tugasnya ulama dan ini pernah kita lakukan. Ya. Makanya ini tolong ya kalau punya permasalahan semacam ini konsultasinya nanti insyaallah dilanjutkan. Kita terbuka dari pesantren al baca jika orang punya kasus khususnya yang demikian ini perzinaan tolong diselesaikan dengan cara benar jangan salah kalau salah mohon maaf mungkin ada sebagian kiai mengatakan itu bukan nasabmu tidak nyambung semua orang tahu kenapa zina ah, akhirnya zina Aibnya sudah tutup bertahun-tahun terbuka gara-gara pernikahan putrinya naudzubillah ya ini ini kemudian jika ibu seorang perempuan hamil yang menikahi bukan dari orang yang menghamilinya. Eh, ini yang lebih pelik. Mohon maaf, barangkali jarang dihadirkan fatwa atau penjelasan masalah ini. Jika yang menikahi adalah bukan orang yang menghamili, menurut di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka hukumnya adalah sah. Menurut madhab Imam Malik, hukumnya juga sah. Menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya sah. Sama, tetap hukumnya sah. Dan menurut madhab Imam Syafi'i, sama biarpun itu bukan dari air maninya, jika sang suami tadi sempat merayat merawat janin di dalam perut istrinya lebih dari enam bulan, bulan, maka secara otomatis nah, otomatis nasabnya adalah sam nyambung, iya. nyambung kepada orang tua tersebut biarpun itu bukan yang menghamilinya. iya. Tapi ingat jangan sampai di sini. Ini adalah kesalahan kalau berfatwa sampai di sini. iya, iya. Ada bab lain namanya bab li'an kita harus meninjau bab li'an. Bab li'an itu berbunyi begini. Jika ada seorang suami menemui dengan yakin bahwasanya yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka dia wajib menyumpah, bersumpah li'an menafikan anak yang ada di dalam perutnya itu bukan dari nasabnya. Ini sumpah li'an. Artinya begitu seorang suami yang menemukan di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, ya. maka seorang ya. suami wajib melian. Ini ya, harus. Ya. Ha, misalnya suami pergi jauh 10 tahun tiba-tiba istrinya hamil, wajib melian di depan hakim. Karena apa? Kalau tidak dilian secara otomatis nyambung ya, nasabnya. Dan ini berlaku kepada ini nak tadi menikah dengan seorang perempuan sudah ada per, di perutnya ada isinya kan? Ya. Berarti bukan dari air mani ya kan? Ya. Maka secara syar'i sebetulnya harus di lian hmm. sebab kalau tidak dilian nasabnya nyambung, nyambung. Yeah. maka ketahuilah pernikahan ini adalah sah tapi seperti sah hmm. sah tapi mengandung keharuman hmm. Ya. Jadi ada afsa, jadi pernikahan itu sah, tapi di situ ada nilai haram tuh ada. Banyak akad itu sah tapi haram. Di dalam jual beli juga ada misalnya jual beli waktu ada adzan Jumat. Ya. Sah jual beli tapi haram hukumnya. Termasuk dalam hal ini pernikahan seorang laki-laki kepada perempuan yang menghamil dan bukan dari air maninya, maka pernikahan ini adalah sah. Nah, tapi setelah sah ternyata seolah-olah tidak ada artinya pernikahan ini karena dia harus melian yeah. harus bersumpah bahasanya yang ada di dalam perut istrinya bukan dari anak. air maninya. Yeah. Yeah. Sebab kalau tidak bersumpah, maka anak itu akan nyambung nasabnya kepada dia, yeah. akan merebut waris saudara-saudara mereka anak-anak yang lainnya. Yeah, yeah. Ini adalah bermasalah. Maka harus jelaskan yang demikian ini. Nah, ada pendapat yang sangat eh, tepat untuk dihadirkan madhabnya Imam Malik. Madhab Imam Malik begini, boleh menikahi tanpa harus menggauli tujuannya untuk menutup. Dan ini banyak dilakukan nih ada yang melakukan. Jadi seorang laki-laki menikahi perempuan yang lagi hamil. Yeah. Kemudian menurut mazhab Malik kan tidak boleh digauli. Yeah. Ya, tidak boleh digauli agar nasabnya tidak ber Campur. campur. Memang nasabnya tidak nyambung, selesai. Tapi tetap ditutup, seolah-olah menjadi bapaknya. Tapi secara nasab tidak nyambung karena tidak digauli. Tapi kalau digauli dalam madhab syafi'i tadi nyambung kan? Yeah. Nah, tidak digauli. Nah, intinya semacam itu. Intinya menutup aib itu lebih penting. Nah, sekarang permasalahannya mungkin ya, saya harus menutup aib anak saya ini bagaimana? Saya nikahkan dengan siapa saja. Ya. ya. Tetap hukumnya sama. Maka boleh dinikahkan tapi jangan digauli agar tidak masuk pada bab haram mencampur ya. adukkan nasab. Ya. Tidak usah digauli. Tapi bagaimana nasabnya? Ditutup. Orang mau namanya menutup kan menutup ya. Hmm. Menutup ya, ya menutup. Caranya bagaimana? Tutuplah ya. ya dengan cara menutup dengan cara nanti setelah terlahir seolah-olah suami itu tetap menjadi ayahnya, ayahnya berperan sebagai ayahnya. Nanti di saat menikah harus dia berkomunikasi dengan ulama yang iya, ngerti ya, ya. dengan cara tahkim dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Maka eh, ada sebagian orang mengatakan, "Ya, kalau orang hamil bernikah dinikahkan dengan siapa saja sah, kemudian setelah itu nasabnya nyambung kalau memang dia sempat merawat 6 bulan." Loh, bermasalah dong. Ini bukan dari air maninya. Bagaimana akan misalnya naudzubillah, saya menikahi seorang perempuan yang sudah hamil karena mungkin menutup, lalu saya gauli 6 bulan, anaknya nambung ke saya Padahal bukan dari air mani saya. Berarti anak itu akan berebut waris kepada anak-anak saya. Yeah. Ya kan? Yeah. Ini bermasalah. Menjadi mahram dengan anak-anak saya. Padahal semestinya tidak mahram karena bukan anak saya. Dan ini harus diperhatikan dalam hukum yang semacam ini. Makanya jangan sampai berfatwa begitu saja. Ini bermasalah. Nah, ada sebagian memang untuk menutup, ya menutup. Karena pentingnya menutup tanpa harus melian menutup dan ini dosanya Dai, ini ada khafudororen. Ada seorang wanita barangkali, ada seorang seorang alim. Suatu ketika menemukan ini, menemukan seorang perempuan hamil karena diperkosa. Subhanallah. <clears throat> ada seorang perempuan keluarga soleh, keluarga baik ha hamil diperkosa. Rupanya seorang alim tersebut men, di, di, meng, ini seorang keluarga baik ini mengadu kepada seorang alim tersebut. <clears throat> Kiai saya punya anak diperkosa, nangis dia. Diperkosa. Iya, dan subhanallah kok tiba-tiba jadi hamil apa kata kiai ini saya akan nikahi dia sehingga tidak ada yang tahu ya setelah dinikahi oleh kiai tersebut tapi tidak digauli sang kiai dia, karena kiai ngerti iya. sampai terlahir seolah-olah menjadi Ayah, anaknya ayah. anaknya dia sampai ini akhirnya setelah itu dicerai menjadi jandanya seorang soleh kan iya. Iya. terhormat dia dan ini perlu pendidikan kayak semacam ini tapi memang harus ditutup aibnya dan tidak pernah kalau dibiarkan semua orang tahu tuh hamil bang hamil nganggur hamil nganggur hamil nganggur semua orang menyebutkan dia hamil luar nikah ini tidak diperkenankan maka tugas kita berat dalam hal ini makanya kami berharap jangan kita tidak usah ingin dengar cerita itu tolong berat ini pekerjaan paling berat para ustadz berat berfatwanya berat dan tidak cukup berfatwa harus menyelesaikannya. Kalau tidak akan menjadi pezina. Perempuan ini putus asa karena disebut yeah. oleh orang di kampung dia adalah pezina. Anaknya anak durar nikah. Setelah itu anaknya tahu bahwasanya ibunya pernah berzina. Anak itu melihat ngerti ibunya pezina, mudah terjerumus dalam zina. Mau menahan zina, tidak takut kepada Allah. Eh, ibu saya pun juga begitu. <laughs> Ah. ah, Naudzubillah. Maka ini adalah hal yang amat luar biasa penting. Mohon dicermati apa yang kami sampaikan tadi dengan pelan-pelan ya. Jadi menikah dengan uh, menikah uh, menikahkan seorang wanita yang sudah hamil hukumnya adalah sah akan tapi tidak hanya sah mutlak tapi ada keharamannya jika yang menikahi adalah bukan orang yang menghamilinya ada syarat-syarat yang kami sebutkan tadi agar hati-hati wallahu a'lam bisawab adapun itu Bu ya diamnya wanita yang tahu bahwasanya dia itu sedang hamil mm. apa harus mengaku tidak maksudnya diamnya dia kan dia tahu bahwa dia hamil uh -uh. kemudian ingin menikah tadi menikah oh nyampaikan kepada iya salon calon suaminya dengan ya. baik uh. sebetulnya begini ya uh, kalau ada seorang wanita dia tahu bahasanya dirinya adalah hamil ya iya. -mm. memang dia ya, memungkinkan untuk enam bulan merawat itu bu ya tanpa dia bercerita kepada suaminya. Iya, Baik. Nah, jadi begini, ini ada permasalahan lain ya. Kalau ada seorang wanita memang menyebutkan perzinaan tidak diperkenankan kepada iya. siapapun. Bahkan tidak dianjurkan. Ikrar zina itu tidak tidak diperkenankan. Ikrar zina itu tidak disunnahkan. Jadi kalau ada orang melakukan perzinaan, na'udzubillah, ada seorang istri yang melakukan zina dengan laki-laki lain. Lalu ingin kembali kepada Allah, cukuplah menangis dan tobat kepada Allah. Tidak usah bercerita. Seorang suami pun begitu. Karena zina itu adalah aib dosa kepada Allah, cukup menangis kepada Allah akan selesai. Sehingga tidak disunahkan ikrar. Coba dilihat di bab video pembahasan fikih. Nabi Muhammad wah ada orang ngadu ya Rasulullah aku pernah melakukan zina Nabi Muhammad seolah-olah tidak menanggapi yeah. ah barangkali kamu hanya sentuhan tangan tidak ya Rasulullah kami zina barangkali kamu cuma begini tidak ya Rasulullah kami zina barangkali kamu begini oleh Rasulullah ditutup karena memang mengaku zina tidak dianjurkan kalau ada seorang wanita hamil ah, dia tahu dirinya hamil dia tidak perlu bercerita kepada siapapun kalaupun dia menikah menikah karena kehamilan belum tentu ada hamil anggur hamil macam-macam kan yeah. tidak belum tentu jadi tidak usah mengatakan diri hamil tidak usah kalau ternyata hamil beneran siapa yang tahu belum tentu sudah gembar-gembar ke sana. Tidak usah bercerita. Kalau menikah menikah saja dan tidak usah bercerita dengan calonnya kalau dia pernah melakukan zina. Karena zina tidak boleh diceritakan kepada siapapun termasuk pada calon yang mau menikahinya. Ah, dia tidak akan menghargainya, justru akan merendahkannya. Istriku sudah pezina, maka kalau suami pergi akan ragu-ragu dengan istrinya. Jadi yeah. kalau ya. orang melakukan zina tolong ditutup, ditutup, ditutup, ditutup biar Allah saja yang tahu selesai. Yeah. Allah alam bisawab. Baik, kita buka lagi pertanyaan mungkin Uya masih ada untuk satu pertanyaan atau dua pertanyaan uh, dan ini datangnya dari Purwokerto. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Riri di Purwokerto bu ya katanya. Mau tanya kalau orang ke Bali katanya biasanya pulang udah pakai tato yang tidak permanen bu ya atau gampang hilang. Gimana bu ya katanya hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tato yang gampang hilang itu hukumnya haram tapi tidak seperti tadi haramnya bukan haramnya wasiyah mustausyimah itu haramnya adalah haram ngikuti tasyabbuh bil kufar ngikuti orang kafir dan orang fasik ya misalnya tempelan ya hmm, stiker nah, tempelan itu adalah tasyabuh siapa yang ditiru Rasulullah begitu ulama begitu kan tidak <laughs> yang ditiru adalah orang kafir dan orang fa Fasik. Maka hukumnya tetap haram tapi tidak seberat kalau dia tato yang per permanen. permanen. Ya. Karena bisa dihilangkan. Sebab kalau permanen kan bertahun-tahun dosanya ya. Yeah. Kalau yang itu bisa hilang sepanjang itu masih ada hukumnya haram. Hmm. Karena adalah tasyabuh menyamai dengan orang-orang fasik, ya. fasik dan orang kafir. Maka tidak ada perlunya. Sebab di Bali apalagi ceritanya di Bali kan. <laughs> Maka hukumnya adalah tetap haram, tidak usah ikut-ikutan yang demikian itu. Wallahu a'lam bisawab. yeah. Hmm. Baik Bu, ya, ada lagi pertanyaan uh, yang berikutnya. Hmm yaitu datangnya dari siapa nih dari sumber ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam ini dengan hamba Allah di sumber bagaimana hukumnya seorang non muslim oh yang menjadi artis lantas memerankan sebagai muslim yang sholat ngaji dan lain-lain katanya dan bagaimana hukumnya katanya suatu ormas yang memerangi kemaksiatan dengan kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang perlu dijawab dulu? <laughs> dikira dikira kita juga satu pertanyaan, ternyata dua pertanyaan Bu ya. Mungkin yang pertama Bu ya. Hmm. Baik. Uh, Subhanallah. Islam itu tidak boleh dibuat main-main ya. Uh hmm. -huh. artinya sebuah film itu sendiri karya seni ya. Uh hmm. -huh. Dan karya seni itu hukumnya adalah sama dengan penemuan-penemuan yang lainnya bisa menjadi haram bisa menjadi halal ya bisa menjadi sesuatu yang wajib jika membuat film sejarah yang mengingatkan kita kepada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu adalah satu yang bagus sunnah untuk mengingatkan kecintaan kita kepada para sahabat dan Rasulullah SAW bukan filmnya Rasulullah bukan hmm. perjuangan-perjuangan ya tokoh-tokoh besar itu boleh akan tapi pembolehannya ini harus ada referensi Artinya begini loh ya, kalau ingin membuat satu film yang islami, tidak cukup filmnya saja. Ternyata cara pembuatannya itu harus dengan cara yang islami ya. Jadi yeah. tidak cukup ya, tujuan baik kayak apapun caranya tidak baik tidak akan benar ya. Jadi film itu kan punya misi kan, yeah. harus punya nah. pesan yang kita berikan. Jadi pesannya itu tentunya harus dijalani orang yang benar-benar dia ingin menyampaikan pesan. Kalau tidak kita memasang membuat orang munafik. Dia orangnya tidak beriman suruh berperan sholat ya. Apa artinya dari itu semuanya? apa yang akan bisa disentuh? Ya, dia yang memerankan saja tidak tersentuh. Bagaimana saya mendengar tersentuh? Misalnya sebuah pemeran sebuah film seorang kafir memerankan satu film Islami, tokoh Islam dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar disebarkan film ini nanti orang-orang bisa tersentuh masuk Islam. Dia memerankan saja tidak pernah sadar kan? <laughs> Orang tidak akan tersentuh yang demikian ini. Dan kemudian itu main-main itu yang demikian itu adalah mem memainkan Islam dan itu termasuk bab yang merendahkan Islam itu berbahaya. Kalau memang Anda seorang produsen produser film, Anda benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda akan pilih kenapa? Memangnya kehabisan tokoh kafir tokoh muslim tokoh kita. Muslim. Hmm. hmm. Ke Anda menjadikan tokoh muslim dan dari tokoh muslim pun harus Anda wejang. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita perlu produser yang islami. Kita perlu sutradara yang islami. Kita perlu pemeran yang islami. Kita Islam harus mempunyai semuanya. Sehingga Islam film itu bukan hanya sekedar filmnya saja yang islami, mulai dari pembuatan dan sebagainya. Sebelum ditayangkan film sudah dikembalikan kepada referensi. Ada marja'iyah awaliyah kalau dalam bahasa fikihnya itu yeah. Hmm. ada referensi yang pertama dan referensi akhir. Pertama disodorkan ke ulama, setelah selesai dikembalikan kepada ulama. Kita perlu mencari tak bintang film yang hebat, yang islami, selalu berpikir bagaimana mengangkat Islam. Boleh. Akan tapi kalau sudah seperti itu menunjukkan filmnya tidak islami. Yeah. Biarpun ceritanya tentang Islam, kenapa harus mengangkat tokoh yang di luar Islam? Memangnya kehabisan kehabisan orang kita. <laughs> yeah. Iya. uniknya semacam itu. Biarpun dikemas Islami tidak, itu ada dusta. Main-main Islam. Jadi justru merendahkan Islam. Islam, agama Islam, peran Islam bisa dimainkan oleh orang orang kafir. kafir. Ini kan rendah. Kecuali tidak ada lagi orang Islam Nah ini, ini adalah satu hal yang harus kita cermati Maka itu hukumnya tetap tidak perkenankan Justru itu merendahkan Islam Tidak ada itu mengangkat Islam dengan cara semacam itu Wallahu a'lam bisawab Kemudian masalah ormas melakukan apa? Kekerasan uh, saya pikir, dengan kekerasan uh, uh, uh, Kekerasan itu harus ditinjau loh ya Ditinjau kekerasan ini eh, Ada sebab atau tidak Misalnya Jadi memang umat itu harus lembut ya ormas sehari harus lembut. Cuman ada kekerasan sebuah ormas atau sekelompok orang itu karena lemahnya aparat bisa saja. Ya. Ada sebuah kejahatan tidak segera diselesaikan sehingga rumah itu dibakar. Kenapa? Karena di situ sampai terjadi suatu tempat bahasanya di sebuah rumah digunakan untuk pelacuran kan Ya. terselubung mm-hmm. tetangga sudah ngadu ke aparat aparat tidak segera menangani nah ya. kalau so seandainya um um umat berbuat keras kira-kira yang disalahkan siapa ya kan harus dicermati jadi jangan buru serta merta hmm. memang kita memandang suatu permasalahan itu tidak boleh dengan pemandang, pandangan picik ya sebuah ormas yang melakukan kekerasan pakai mukotimah atau tidak iya. ya kalau tidak pakai mukotimah sebetulnya siapa yang ekstrim kalau memang ormas itu tidak pakai mukotimah, tidak melayangkan surat, tidak memberikan informasi sebelumnya, tiba-tiba membuat kerusakan, itu bukan Islam. Tapi kalau sudah memberikan apa ah, himbauan tolong hentikan kemaksiatan ini jangan adakan kemaksiatan ini aparat dari kepolisian tolong ini selesaikan kalau tidak menyelesaikan ayo yang kejam siapa yang kejam aparat dan yang berbuat jahat itu sendiri maka dia hanya sekedar menyelesaikan bukan ya. dianggap sebagai kejahatan ormas tersebut maka kita harus memandang dengan kejelasan harus jelas jernih nah, ini khususnya orang yang menodai agama ini adalah luar biasa orang menodai agama tidak selesaikan menodai agama murtad ya, punya keyakinan-keyakinan yang murtad dengan agama-agama yang aneh, merusak Islam. Ini harus dijelaskan bahasanya ini adalah tidak benar, merusak agama. Bukan saja merusak rumah kita, agama, agama keselamatan kita di akhirat. Maka aparat harus menyelesaikan ya, karena iya. dia harus diselesaikan. Kalau aparat tidak menyelesaikan, kalau umat ternyata bergerak, umat tidak bisa di, kita hukumi sebagai tindak pelaku kekerasan. Karena apa? Sebabnya sendi sebabnya adalah aparat itu sendiri tidak tegas dalam hal semacam ini. Karena tidak menyebutkan ormas apa, maka kami tidak bisa menyebut uh, akan tapi kok idahnya semacam itu itu wallahu a'lam bisawab. Baik eh, sahabatku semua ya yang ada di kota Cirebon ataupun yang mendengarkan via radio streaming. Yeah. Saat ini di studio telah menunjukkan waktu pukul 6 lewat 55 menit, Kang yeah, Ozi ya. Di ujung tanduk. Di ujung acara ya <laughs> pada yeah. pagi hari ini dan kelihatannya kita harus segera pamit untuk diri namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh guru kami Buya Yahya kepada beliau kami persilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalam. Allahumma ya Allah berikan Amin. Hmm. kepada kami ya Allah bimbinganmu ya Allah Amin jauhkan anak-anak kami dari terbawa budaya-budaya yang kafir ya Allah budaya-budaya yang kau murkai ya Allah Amin. dan jika di antara anak-anak kami keluarga kami masyarakat kami yang kebawa hmm. kepada budaya-budaya yang tidak baik ya Allah berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah Amin. ampuni mereka ya Allah Amin. Hmm. sungguh pengampunanmu sangat luas ya Allah Amin. Amin dosa kami memang amat besar dosa kami amat besar ya Allah hmm. tapi pengampunanmu pengampunanmu lebih besar dan lebih luas daripada dosa kami Amin. Hmm. ya Allah jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan ya Allah. hindarkan kami dari segala bentuk kehinaan ya Allah Amin. jauhkan kami dari kebiasaannya orang-orang fasik ya Allah Amin. jauhkan kami dari syiarnya orang fasik ya Allah. jauhkan kami dari perzinaan jauhkan kami dari perzinaan yang hina dan kohinakan, busuk dan kohinakan, ya Allah Amin. jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina maka hmm. ampuni mereka ya Allah dan berikan kepada mereka hmm. bimbingan ya Allah hmm. dan tutup aib mereka ya Allah tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah sehingga mereka tetap mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah Ya Allah berikan kepada kami hikmah ya Allah. Amin. Keindahan di dalam menyampaikan kebenaran ya Allah. Amin. Keindahan di dalam merubah orang dari keburukan menjadi kebaikan ya Allah. Amin. Berikan Amin. kepada kami hikmah seperti yang telah pernah kau berikan kepada kekasih Nabi Muhammad sehingga apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bisa diterima oleh orang lain dengan ke Amin. dengan kesejukan hati ya Allah. Amin. Ya Allah jauhkan kami dari menyakiti hati orang lain. Dan siapapun ya Allah yang pernah tersakiti hatinya oleh lidah kami, Amin. maka ampuni mereka ya Allah. Amin. Muliakan mereka dan ampuni kami Allah. Mudahkan Amin. segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Ya Allah, Amin. berikan kemudahan kepada semua yang berjuang di media-media dakwah semacam ini radio-radio baik yang ada di Cirebon, di ya. Lumajang, di Bogor, di di, Suma, di Kalimantan dan di Sumatera dan di Jawa Tengah dan yang lainnya ya Allah Amin. berikan kepada dan semuanya ya Allah yang berjuang di media-media yang semacam ini berikan mereka kemudahan ya Allah Amin. terimalah amal baik mereka ya Allah Amin. jauhkan dari fitnah ya Allah Amin. ya Allah jadikan ini sebab mereka mendapatkan kemuliaan di hadapanmu dan di hadapan kekasihmu Nabi Muhammad Amin, ya Allah, ya panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya dan berikan kepada kami semua husnul khatimah Amin. dalam keadaan iman ya Allah iman iman ya Allah iman Amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Demikianlah sahabat uh, pendengar radioku ya, baik yang ada di Cirebon dan kota-kota lain ya, yang baik eh, mendengarkan via Jawa, via ya. streaming ya. Iya. Ataupun mungkin relay langsung ya dari iya. radio iya. radio di Lumajang di Jawa Timur dan sekitarnya ataupun di luar, luar Jawa, ya. Jawa ya. Iya. Hmm, kami akan selalu hadir ya untuk acara benang merah ini di setiap hari Selasa ya.